Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh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 kaum muslimin atau kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dan tinggal dua hari inilah kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh dalam artian hari-hari yang mulia, <clears throat> hari-hari yang utama, hari-hari yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hari yang paling mulia dan hari yang istimewa untuk kita beramal soleh. Dari kurang lebih 360 hari di dalam satu tahun, di 10 hari awal di bulan Hijjah inilah puncak hari-hari yang diberikan oleh Allah. Puncak keistimewaan seluruh hari-hari yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita sudah berada di 9 Hijjah, maka tentunya kesempatan kita hari ini dan besok insya Allah untuk menjalankan dari apa yang diperintahkan dalam artian mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar sebagaimana pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam min ayyami amalan salih fiha ahabba ilallah min hadil ayyam yakni ayyamil asyar min dzulhijjah qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai' Tidak ada hari yang paling mulia kata Nabi, tidak ada hari yang paling istimewa untuk kita beramal soleh kecuali pada 10 hari awal di bulan Dhul Hijjah. Yang keutamanya melampaui dan melebihi daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kecuali orang yang berjihad tadi, ketika dia melakukan peperangan melawan kaum musyrikin, dia mati dalam keadaan syahid. Maka itu lebih utama kata Rasul. Tapi kalaulah seandainya dia berjihad di jalan Allah, kemudian dia pulang pada peperangan tadi, dibandingkan dengan amal saleh di 10 hari awal di bulan Dhul Hijjah, maka 10 hari awal di bulan Dhul Hijjah itu lebih mulia. Itu lebih utama kata Nabi. Sehingga baca Qur'annya kita di hari-hari ini sampai 10 hari awal di bulan Dhul Hijjah sampai tanggal 10 Dhul Hijjah maka nilai pahalanya itu akan berbeda dengan baca Quran di waktu-waktu yang berbeda, di waktu yang lain. Hadirnya kita pada kajian agama seperti pada pagi hari ini, maka nilai kualitas pahalanya pun itu akan berbeda dengan hadirnya kita pada kajian agama pada waktu di luar dari 10 hari awal di bulan Dhul Hijjah. Sedekah infak yang kita keluarkan itu pun nilai pahalanya jauh akan berbeda dengan sedekah infak yang kita keluarkan di hari-hari selain 10 hari awal di bulan Hijjah. Zikir yang kita ucapkan, kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, atau kalimat la ilaha illallah, atau kalimat Allah akbar, atau zikir-zikir apapun, maka nilai kualitas pahalanya itu akan jauh berbeda dengan zikir yang kita baca, dengan zikir yang sama pada waktu-waktu yang lain. Dan ini 9 Dhul Hijjah dan besok 10 Dhul Hijjah. Artinya di dua hari inilah seorang muslim hendaknya memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah misalnya di 10 Dhul Hijjah besok ketika mungkin sebahagian besar kita disibukkan dengan Idul Adha dan juga disibukkan dengan ibadah kurban, maka paling tidak fokus ibadah seorang muslim, konsentrasi ibadah seorang muslim yang mungkin bisa lebih dia dapatkan di hari ini. Karena di 10 Dhul Hijjah mungkin kita disibukkan dengan ibadah kurban, dengan penyembelihan, dengan kepanitian dan yang lainnya. Jadi paling tidak di hari ini inilah hari yang sangat baik untuk kita terus menjalankan dan meningkatkan kualitas amal dan kualitas ibadah kita. Dan tiga ibadah besar yang ada di hadapan kita dari hari ini sampai besok. Yang pertama adalah Somul Arafah. Yang mungkin mayoritas kita melaksanakan puasa Arafah pada hari ini. Yang kedua adalah salat hari raya Idul Adha. Yang ketiga adalah ibadatul kurban. Ini tiga ibadah besar yang ada di hadapan kita. Puasa Arafah adalah salah satu puasa sunnah yang paling banyak keistimewaannya. Di saat para ulama membandingkan, pada perbandingan-perbandingan di puasa-puasa sunnah, maka puasa sunnah Arafah menempati ranking satu ketika kita bicara keistimewaan puasa-puasa sunnah. Di saat para ulama mengumpulkan puasa-puasa sunnah yang dianjurkan, kemudian membicarakan tentang keutamaan dan keistimewaannya, maka puasa Arafah dia menempati posisi awal di saat kita bicara keutamaan dan fadilahnya. Apa kata Rasul? Sawmu yang Arafah yukaffiru sanatini ma'aliyahu mustaqbilah. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa dua tahun. Tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Di saat kita membicarakan puasa Ashura 10 Muharram, maka keutamaan yang dirahi adalah terhapusnya dosa selama satu tahun, tahun sebelumnya. Di saat kita bicara puasa Senin dan Kemis, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Ta'radul a'mal fi kulli wal khamis diangkatnya amal ibadah itu pada setiap Senin dan setiap Kemis. Dan saya sangat menyukai kata Nabi ketika diperlihatkannya amal ibadah tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala saya sedang dalam keadaan berpuasa dan ini salah satu keutamaan puasa Senin dan puasa Kemis. Puasa tiga hari setiap bulan. Apa keutamanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyatakan salah satu wasiat yang disampaikan Nabi kepada umat, kepada kita, yang kita diharapkan untuk terus mengamalkan dan tidak meninggalkannya, di antaranya lah ini qoblal fajri, dua rakaat sebelum sholat subuh. masolatul witri dan sholat sunnah witir. Dan wasiat yang ketiga yang disampaikan Nabi agar kita mengamalkannya adalah melaksanakan puasa tiga hari setiap bulan atau hari-hari ayamul bid puasa di setiap bulan tiga hari 13, 14 dan 15 kecuali hari tasyrik. Maka tanggal 13 tidak disyariatkan untuk berpuasa. Maka dia hanya boleh berpuasa di 14 dan 15. Dan ini keutamaan puasa tiga hari setiap bulan. Sebuah wasiat yang disampaikan Nabi kepada umatnya. Puasa syawal. Apa keutamanya? Nabi Shallallahu Alaihi menyatakan, Man sama Ramadan summa adbosita min syawal kana kasyamid dahar. Barang siapa yang menuntaskan Ramadan. Kemudian dia ikutkan enam hari di bulan syawal. Maka perbuatan yang demikian seperti dia berpuasa selama satu tahun. Puasa Daud adalah salah satu model puasa yang sangat dicintai. Salah satu model puasa dan cara berpuasa yang sangat disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehari berpuasa, besoknya dia tidak berpuasa, kemudian dia berpuasa lagi. Dan ini keutamaan puasa Daud, meskipun tidak secara khusus dinyatakan Nabi apa yang dia dapatkan, namun ini memang puasa yang sangat dicintai. Sehingga ketika para ulama membandingkan seluruh puasa-puasa sunnah, bicara keistimewaan, membicarakan tentang pahala yang dia raih yang secara khusus dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka puasa Arafah menempati posisi pertama. Karena dia mendapatkan pengampunan dosa selama dua tahun. Tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Dan kita berada di sembilan Dhul yang hari ini disyariatkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Ibadah yang kedua yang menunggu kita, yang itu adalah ibadah yang sangat besar, adalah pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha pelaksanaan salat hari raya Idul Adha. Dan inilah salah satu syariat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita merayakannya. Salah satu hari yang kita diperintahkan untuk mengagungkannya. Satu hari yang kita dituntut untuk berbahagia pada hari tadi. Satu hari yang kita diperintahkan untuk menyelenggarakannya, kemudian juga bersuka cita pada hari tadi, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau menyatakan kana lakum yawman tal'abuna fihima ma waqad abdala lakum Allah khairum huma yaumul fitri wa yaumul adha. Dahulu kata Rasulullah, kalian punya dua hari yang kalian banggakan, dua hari yang kalian bersuka cita, dua hari yang kalian bergembira. Kemudian datanglah Islam mengganti dua hari yang kalian banggakan tadi dengan dua hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan tentunya ada beberapa sunnah yang kembali untuk sama-sama kita mengingat-ingat di antara sunnah pelaksanaan salat hari raya Idul Adha. Salat hari raya Idul Adha ada perbedaan sedikit dengan pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri. Perbedaan yang pertama jelas bahwasanya pelaksanaan salat hari raya Idul Adha hendaknya sebelum kita melaksanakan salat diawali untuk tidak makan dan tidak minum Idul Adha. Dia hendaknya berpuasa dulu. Hendaknya dia berpuasa dulu. Berbeda dengan Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Fitri. Dia dianjurkan dan disunahkan dulu untuk makan ataupun untuk minum. Karena Idul Adha ketika diasyariatkan dan dianjurkan untuk tidak makan dulu dan tidak minum dulu, sebagaimana praktek perbuatan Nabi SAW biasanya Rasulullah belum berbuka kapan ketika penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dan Rasulullah memakan daging hewan kurban yang beliau sembelih. Tapi prakteknya di tempat kita berat. 70 hikung menghadangi lapar. Apa yang kita lakukan? Paling tidak dia tidak makan, dia tidak minum ketika dia datang ke lapangan untuk melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu silahkan untuk minum. Silahkan mungkin untuk dia makan. Yang jelas ada amalan sunnah yang dia praktekkan, dia menahan diri dulu untuk tidak makan dan tidak minum eh, sebelum dia melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Dan sekali lagi kalau Idul Fitri dia dianjurkan untuk makan dan minum. Kemudian juga perbedaan yang dianggap oleh para ulama antara hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha itu relatif lebih cepat daripada Idul Fitri. Idul Adha lebih cepat daripada uh, Idul Fitri. Waktunya agak dipercepat. Dalam artian kalau misalnya Idul Fitri itu biasa jam 7.30, maka Idul Adha paling tidak di 7.15. Agak dipercepat dimulainya. Kenapa dipercepat dimulainya? Salah satu hikmahnya adalah agar lebih cepat dia menyembelih hewan kurban. Kenapa Idul Fitri agak ditunda? Agar memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mungkin belum menyelesaikan zakat fitrah di waktu paginya. Sehingga Idul Adha itu dipercepat waktunya, mulainya, sementara Idul Fitri itu agak diperlambat. Dan ini di antara perbedaan yang mendasar antara Idul Adha dan Idul Fitri. Dan sunnah yang disepakati, sebelum kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha adalah hendaknya dia mandi. Dan ini sunnah, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dia mandi, dia niatkan ketika dia mandi untuk mandi Idul Adha. Tidak perlu dia ucapkan niat-niat tadi. Tidak perlu dia lafatkan. Niat di dalam hati yang tertanam itu sudah dianggap cukup Eh, ketika dia ingin masuk ke dalam kamar mandi, dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dan dia punya niat mandinya dia adalah niat untuk melaksanakan solat hari raya Idul Adha. Dan ini sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengambil pakaian yang terbaik yang dia miliki, pakaian yang terbaik yang dia miliki, sebagaimana Rasulullah juga mengambil pakaian yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan dua hari yang mulia ini, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan sunnah bagi kaum laki-laki untuk berwangi-wangi. Sunnah khusus bagi kaum laki-laki mereka berwangi-wangi sementara kaum perempuan sama sekali tidak dianjurkan. Dan di saat kita pergi ke lapangan, di saat kita pergi ke lapangan, maka syariat ini sunnah bagi siapapun. Baik orang itu dewasa atau anak kecil, atau bahkan perempuan yang dalam keadaan haid sekalipun, perempuan yang dalam keadaan nifas sekalipun, mereka tetap disunahkan untuk pergi ke lapangan hanya sekedar berhadir, tidak ikut melaksanakan sholat bagi perempuan haid atau perempuan yang dalam keadaan nifas. Dan itu diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana satu riwayat menyebutkan, kami kata para istri-istri sahabat, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke lapangan walaupun dalam keadaan huyat, walaupun dalam keadaan head. Untuk apa? Untuk menampilkan dan menunjukkan syiar Islam. Dan perginya kita ke lapangan, ketika kita akan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, maka hendaknya ketika kita berjalan terus mengucapkan kalimat takbir, terus berzikir, terus dia mengingat Allah Subhanahu wa taala selesainya takbir yang dia ucapkan ketika itu adalah ketika seorang khatib atau ketika akan melaksanakan salat hari raya Idul Adha. Namun setelah dia selesai mendengarkan khutbah, maka tetap bagi salat hari raya Idul Adha atau bagi Idul Adha sampai pada hari-hari tasyrik itu tetap dianjurkan untuk membaca atau mengucapkan kalimat takbir atau betakbiran. Bahasa kita betakbiran dan sunnahnya mengucapkan kalimat takbir ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Kemudian sunnah yang selanjutnya juga yang dianjurkan pada pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha adalah datang dan kembalinya kita hendaknya pada jalan yang berbeda. Datangnya kita ke lapangan, perginya kita ke lapangan tadi, kemudian pulangnya kita ke rumah kita hendaknya pada jalan yang berbeda, bukan jalan yang sama. Dan perbuatan ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Telah satu hikmahnya adalah ketika dia datang di tempat atau di jalan yang berbeda, maka dia akan bertemu kaum muslimin yang berbeda. Dia bertemu dengan muslim yang lain. Sehingga bertemunya dia dengan muslim yang lain, dia bisa saling bersalaman, dia bisa saling mengucapkan kalimat-kalimat tahniyah, kalimat-kalimat selamat, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, ini perkara yang juga dianjurkan. Jadi kalimat taqabbalallahu minna wa minkum adalah perkara yang juga dianjurkan sebagaimana praktek para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan inilah di antara beberapa sunnah dari sunnah-sunnah pelaksanaan salat hari raya Idul Adha. Kemudian ibadah yang ketiga, ibadah yang sangat besar yang itu akan terjadi insyaallah besok pada 10 Zulhijjah adalah ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban. Dan penyembelihan hewan kurban tentunya hendaknya dilakukan dengan keikhlasan. Karena ini perkara yang besar. Ganjaran pahala yang sangat besar. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pernah ditanya, ya Rasulullah mahiyal adahi, ya Rasulullah ibadah kurban ini apa? Maka Rasulullah menyebutkan sunnah abikum sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ditanya lagi Rasulullah, "Famalana ya Rasul, kami dapat apa ketika kami berkurban?" Maka Rasulullah menyatakan likuli sya'ratin hasanatin. Setiap helai bulu dari hewan kurban itu pahala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, tanduk-tanduknya pahala, kukunya pahala, bulu-bulunya pahala, darahnya pun pahala kata Rasulullah. Dan ini keutamaan orang-orang yang berkurban. Dan di saat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sunnah abikum, sunnah bapak kalian Ibrahim, alaihi salatu wasallam, ini menunjukkan bahwasanya syariat ibadah kurban sudah terjadi pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Dan ini satu syariat yang tidak dihapus sampai pada zaman Rasul, sampai pada zaman kita hari ini. Ibadah kurban adalah ibadah yang sudah sejak zaman Nabi Allah Ibrahim. Artinya berlakulah juga kata para ulama pada nabi-nabi setelah Ibrahim. Meskipun mungkin dengan cara yang berbeda, wallahu alam, namun pernyataan Rasulullah yang menyebutkan ini sunnah dari zaman bapak kalian Ibrahim menunjukkan ibadah kurban berlaku terus pada zaman-zaman setelah Nabi Allah Ibrahim sampai di zaman kita. Dan berapa rasul dan berapa nabi yang ada di antara jarak Nabi Allah Ibrahim sampai zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tahu Ibrahim beliau punya istri bernama Siti Sarah. Ketika beliau melakukan perjalanan bersama Sarah, maka Saro ketika itu ditangkap oleh raja yang zalim pada penguasa Mesir pada saat itu. Yang penguasa tadi ingin menguasai Sarah karena melihat kecantikan dari Siti Sarah. Maka sholatlah Nabi Ibrahim, kemudian beliau berdoa dan Sarah pun juga berdoa agar tidak dikuasai oleh raja yang zalim tadi. Setiap raja tadi mendekati Sarah, maka terikatlah seakan-akan terikatlah tangan raja tadi. Kemudian dia meminta kepada Sarah agar dilepaskan dan Sarah berdoa, berdoa kemudian dilepaskan. Didekati lagi, terikat lagi, didekati lagi, terikat lagi sampai tiga kali. Dan semakin kuat ikatan tadi. Sampai akhirnya Raja tadi berkata, wahai Sarah saya tidak lagi mendekati engkau. Saya akan bertobat. Maka kemudian Sarah berdoa dan terlepaslah ikatan tadi. Dipanggillah Ibrahim, suami dari Siti Sarah. Kemudian setelah dipanggil Nabi Ibrahim dan raja ini tahu ini adalah orang yang mulia, orang yang suci. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah dia hadiahkan seorang budak kepada Ibrahim, yaitu yang bernama dengan Siti Hajar. Pulanglah Ibrahim, Sarah dan juga Hajar. Dan di dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim belum ditakdirkan mempunyai keturunan. Sampai akhirnya Sarah berkata kepada Ibrahim, "Wah Ibrahim, nikahilah Hajar, nikahilah Siti Hajar." Jadi yang menyuruh menikah itu Siti Sarah, lain Nabi Ibrahim yang hendak. Maka Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar. Sampai akhirnya Nabi Allah Ibrahim mempunyai keturunan. Keturunan dari Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar inilah yang kelak menjadi nabi yaitu bernama Ismail. Di saat Ismail sudah beranjak remaja, maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan Ismail. Dan syariat ini ketiga itu muncul dari mimpi Nabi Allah Ibrahim. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada Ismail bahwasanya beliau bermimpi dan Ismail menyatakan, kerjakan saja wahai bapakku dan engkau insya Allah akan mendapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Di saat sudah siap untuk mengorbankan Ismail, maka ada perintah dari Allah untuk mengganti Ismail dengan kurban yang lebih pantas. Dan setelah itu berlakulah syariat ibadah kurban. Sementara Sarah Eh, setelah Ibrahim mempunyai keturunan dari Hajar yaitu Ismail dan Sarah pun juga punya keturunan yang diberi nama dengan Ishak. Nah, dari Ishak inilah muncul nabi-nabi, muncul rasul-rasul. Dari keturunan Ishak inilah muncul rasul-rasul setelahnya. Di sana uh, lahirlah Zakaria, lahir Yahya, kemudian lahir Yakub, kemudian di sana ada Musa, di sana juga ada Isa, kemudian nabi-nabi yang lain. Sementara dari jalur Ismail hanya satu orang yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di saat kita mengucapkan salawat biasanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim salawat kepada Ibrahim, salawat kepada keluarga Ibrahim, maka masuklah di dalamnya seluruh para nabi dan para rasul dari keturunan-keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau kita membicarakan tentang syariat kurban yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah ta'abikum sudah sejak dulu kata Rasulullah ini sunnah bapak kalian Ibrahim maka hakikatnya menurut para ulama syariat ibadah kurban juga berlaku pada nabi-nabi dan rasul-rasul setelah zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Sehingga bagaimana mungkin kita tidak mengatakan orang-orang yang berkurban mempunyai keistimewaan. Mereka menjalankan syariat sunnah sejak dari zaman Nabi Allah Ibrahim. Kemudian juga rasul-rasul yang lain sampai kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan likuli syaratin hasanatin. Setiap helai bulu dari hewan kurban itu pahala. Darahnya pahala, kukunya pahala, tanduk-tanduknya pahala. Dan semua ini didapatkan ketika kita ikhlas. Ketika semua ibadah kurban yang kita lakukan itu ikhlas. Penyembelihan dilakukan dengan ikhlas, berkurbannya kita ikhlas. Pada saat kita menyisihkan uang kita kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin sebahagian kita yang kebetulan belum berkurban dan dia membantu proses penyembelihan hewan kurban, maka mereka juga mendapatkan ganjaran pahala yang pantas sesuai dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan dan 10 Zulhijjah itu masih terhitung hari yang mulia. 10 Zulhijjah itu masih terhitung hari yang istimewa, yang amal soleh apapun yang kita lakukan, dicatatkan pahala seperti orang yang berjihad. Menimbang akan daging, itu pahala. Menatakakan dagingnya, itu pahala. Aduh sejauh-jauh membungkusakan, itu pahala. Duduk aja, mencangangi orang. Mudah-mudahan pahala. Duduk aja, mencangangi. Intinya membantu, membantu proses ibadah kurban adalah perkara yang sangat diperintahkan karena dia masih berada pada 10 hijjah hari yang paling mulia yang ibadah sekecil apapun dicatatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika kita sudah tahu keutamaannya, maka harapan kita semua besok 10 hijjah panitia tuntaskan, selesaikan dan ini amanah Mudah-mudahan kita bisa memikul amanah ini dengan bersama dan tentunya dengan ukhuwah yang baik, dengan persaudaraan yang baik, dengan kekeluargaan sehingga tidak mungkin perkara yang besar ini bisa kita lakukan kecuali dengan sebuah kebersamaan. Ini mungkin yang ulun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mohon maaf dan hari ini kita buka puasa bersama di lantai dua dan diundang kepada seluruh jamaah yang ingin berbuka puasa di Masjid Al Jihad. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.